Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandub Al-Baiquniyah. Sekarang pembahasan mengenai hadis apa kemarin? Al-Fard. Hadis Al-Fard itu nanti imma dia itu menyendiri dengan suatu riwayat atau menyendiri dengan suatu kelompok jamaah atau menyendiri yang dia sendiri adalah orang sikoh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi menyendiri dengan suatu riwayat, menyendiri dengan suatu jamaah atau kelompok itu, negeri tertentu atau dia sendiri dia sendiri apa? Orang sikoh tersebut menyendiri dari perawi-perawi yang lain. Kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah wa anwa'uhu salasatun wahya. dan jenisnya ada tiga yaitu jenis mengenai hadis fard itu. Pertama, makunyi dari sikotin yaitu hadis yang dibatasi dengan perawi yang sikoh. Maksudnya dibatasi dia menyendiri. Dibatasi dengan perawi yang sikoh itu maksudnya dia seorang perawi yang sikoh itu menyendiri. ay man farada bihi sikohnya perhatikan baik-baik ya. Walam yarwihi khairuhu. Seorang perawi yang sikoh menyendiri dengan suatu hadis. Walam yarwih khairuhu. Yang lainnya tidak meriwayatkan. Sendirian maksudnya dia. Paham belum ini? Eh, Abdurrahman paham gak? Eh, mana? lakinnahu la yukhalifu ghairah, tapi dia enggak menyelisih yang lainnya. Paham ya? Nah, maksudnya dia hanya menyendiri gitu loh. Nah, dia menyendiri tapi dia tidak menyelisih yang lainnya. Maksudnya riwayatnya itu ya, riwayatnya hadisnya itu enggak menyelisih yang lainnya gitu loh. Cuman dia sendiri membawa hadis tersebut. Yang membawa orang thiqah gitu loh. Misal hadis Umar Khattab radhiyallahu anhu, seperti hadis Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa." Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Fakat hasal al-ifrat fi di sini terjadi apa? Penyendirian di sini. Kalau antum telusuri sanatnya lengkap, itu nanti masing-masing perawi yang sampai Umar Khattab itu sendiri-sendiri. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, an alan. Nah, itu nanti satu-satu semuanya. Nah, kita lihat. Fakat hasal al-ifrat fihi fi salati tabaqat min ruwatihi. Sungguh telah terjadi penyendirian di situ pada tiga tabaqat, tiga tingkatan. Nah, tiga tingkatan. Nah, barakallahu fikum, itu menyendiri semuanya. Wa ma'adzalik bersamaan itu fa huwa sahih. Bersamaan itu walaupun menyendiri tetap sahih. Kenapa kok sahih? Karena perawi sikoh yang menyendiri ini tidak menyelisih yang lainnya gitu loh. Berbeda halnya kalau perawi yang sikoh ini menyendiri dalam keadaan menyelisih perawi yang sikoh yang lainnya bahkan lebih sikoh namanya apa kemarin? syad Ya enggak? Bisa bedakan atau belum? Husain. Jadi perawi yang sekarang ini sikoh. Cuman dia enggak menyelisih yang lainnya gitu loh. Maka hadisnya dikatakan sahih. Tapi kalau perawinya sikoh ini menyelisih perawi yang lain yang sikoh atau lebih sikoh namanya apa kemarin? syad Paham ya insyaallah ya Isa? Mahfum? Ayo kita lihat. Kata beliau, li'annahu infarada bihi thiqah an istiqah an istiqah. Karena dia menyendiri, seorang perawi menyendiri, nah dari perawi yang thiqah, dari perawi yang thiqah, dari perawi yang fa Fahara yusamma fardan yang seperti ini dinamakan dengan fardan yaitu hadis yang menyendiri. Wa yusamma ghariban hadis yang gharib yang asing. Maksudnya asing itu bukan asing karena dia dhaif bukan, tapi asing kok ada yang seperti ini gitu loh. Asing enggak kira-kira? Asing. Nah, kok ada yang seperti kok satu kok bisa? Atba'u tabi'in satu, tabi'in satu, sahabat satu kok bisa gitu loh. Asing enggak kira-kira? Dilihat asing gitu loh, bukan asing karena dhaif bukan. Naam. Yang kedua, maqayyida bi jam'in, hadis yang diikat dengan sekelompok jamaah. Paham ya? Jadi ada sekelompok, sekelompok, sekelompok jamaah menyendiri dengan suatu riwayat. Contohnya ahlu Basrah, ahlu Syam. Paham ya? Nah, contohnya Hadal hadis infarada bihi Syamiyun contohnya. Hadis ini nanti keluarkan diriwayatkan menyendiri oleh ahlu Syam. Jadi ahlu Basra enggak mengeluarkan Ahlu Najd enggak mengeluarkan Paham belum ini? Ini namanya apa namanya? dijama'in Dengan sekelompok jamaah banyak orang gitu. Kita lihat. Wa muraduhu bil jama' ahlul balad, ya kan? Yang diinginkan dengan jama' sini ada ahlul balad, penduduk suatu negeri. Wa ahlul qaryah, penduduk suatu kampung. Awil qabilah atau penduduk nam suatu kabilah, kabilah itu marga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya gini contohnya. nam Barakallahu fikum hafizakumullah. Ada suatu negeri, misalkan negeri barakallahu fikum. nam taruhlah aja yang mudah dipahami. Negara lah, negara aja ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh negara Indonesia. Paham ya? yang hadis ini nah barakallahu fikum negara-negara lain yang enggak meriwayatkan. Malaysia enggak meriwayatkan, Singapura juga enggak meriwayatkan, Bangladesh juga enggak meriwayatkan, Brunei Darussalam juga enggak meriwayatkan, paham ya? Thailand juga enggak meriwayatkan, Filipina juga meriwayatkan, cuman negara Indonesia saja meriwayatkan. Namanya fard enggak ini? Namanya fard. Jadi suatu negara menyendiri dengan suatu hadis itu loh ya. Kalau ahlu karya, penduduk kampung ya wah. Kalau kampung banyak ini kalau kampung. Contohnya apa? Contohnya ada hadis yang meriwayatkan adalah kampung Jogja saja. Orang-orang Jogja saja. Solo enggak meriwayatkan, Boyolali enggak meriwayatkan. Paham ya? Kemudian apa barakallahu fikum? Naam. Oh, intinya kampung-kampung yang lain enggak ada. Yang meriwayatkan hanya orang penduduk kota Jogja saja. Itu namanya apa? Fard namanya. Menyendiri dengan suatu riwayat, tapi dalam jumlah besar itu loh. Sekelompok, sejamaah gitu ya. Mohon insyaallah. Ewa. Berikutnya awil qabilah marga. Kalau marga barakallahu fikum wabarakatuh. Naam. Tak tar, tak tarikan contoh yang mudah aja yang biasanya ada marga-marga di Indonesia itu marga-marga biasanya orang-orang yang nah barakallahu fikum Sumatera itu ada marga-marganya biasanya ya. Naam. contohnya ada suatu hadis diriwayatkan oleh orang-orang bermarga Daulay. Paham ya? Daulai itu orang Medan biasanya, Daulay. Paham ya? Marganya Daulay. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak diriwayatkan oleh marga-marga yang lain, batu bara enggak meriwayatkan. Kemudian marga yang lainnya apa barakallahu fikum? Eh, apa istilahnya marga-marga yang lain itu? Ada yang hafal enggak? Batu bara, kemudian apa lagi? Hah? Harahap. Paham ya? Naam. Apa lagi? Siapa? Nasution, paham ya? Ini kan cuma nama kota aja. Yang meriwayatkan Daulai saja, kan ya, Daulai tadi ya. Daulai. Nah, nah itu berarti apa? Berarti menyendiri. Kalau dengan marga Arab, contohnya ada barakallahu fikum. Enam, itu marga Khaulan, Al-Khaulani, marga Khaulan, itu dia menyendiri dengan suatu riwayat yang tidak dibawa oleh marga-marga yang lain seperti Naam Al-Wadi'ah atau Na'am barakallahu fikum, na'am al-munabbihi atau yang lainnya mereka enggak membawa. Yang membawa hanya apa? Yang membawa hanya marga khaulan saja. Paham ya maksudnya ini ya? Na'am. Aw ma asbah Fa idzan farada bi hadzal hadits an ahli hadzal balad syakhsun wahid. Apabila ada orang yang menyendiri dengan suatu hadis dari nah penduduk negeri itu satu orang saja di makna an an yuqal dengan makna dikatakan tafarrada fulan biriwayati hadal hadith hadits Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum si fulan menyendiri dengan suatu riwayatan hadith ini dari apa? Syamiyin dari dari orang-orang Syam. Nah, jadi misalkan ini kalau berarti ini sebaliknya berarti. Jadi Nah barakallahu fikum penduduk Syam itu sama-sama cari ilmu kemana gitu istilahnya ya. Setelah itu ternyata apa? Ternyata dari sebanyak orang yang mencari ilmu itu cuma satu orang yang menyendiri. Nah, berarti apa? Berarti katakan si fulan menjadi dengan suatu riwayat. Nah, barakallahu fikum dari apa? orang-orang Syam. Atau tafarrada fulan bi riwayati hadzal hadits anil Hijazin. Atau si fulan menyendiri dengan suatu riwayat dengan hadis ini dari apa? Dari penduduk Hijaz. Dia menyendiri membawa riwayat yang menyendiri. Au ma'asyara Fa Fahuna fardun lakinnahu laysa fardan mutlaqan. Di sini dikatakan fardun menyendiri dia, tapi bukan menyendiri secara mutlak. Bal huwa fi baladin muayyan tapi dia menyendiri dengan apa? Menyendiri pada suatu negeri yang ditentukan, negeri tertentu. Wa qad farada bihi min bainil muhadd min baina al-muhaddisin min ahli hadzal balad. Dan terkadang bisa jadi apa? Antara muhaddisin itu menyendiri dari nam barakallahu fikum negeri tersebut. Maksudnya yang anda sebutkan tadi itu. Jadi suatu kata terkadang suatu Nah, barakallahu fikum negeri itu kan banyak orang yang mencari ilmu. Tapi terkadang yang mendatangkan hadis itu cuma satu orang itu loh. Kok yang lainnya kok tidak itu loh. Kok beda riwayatnya itu menyendiri nanti. Famasalan sebagai contoh, idza qaddarna anal muhadditsin fi Syam alfa muhaddis. Contohnya aja, kalau seandainya di Syam itu ada seribu orang muhaddis. Farawa hadzal hadis minhum wahidun. Kemudian ada satu orang perawi, satu orang perawi ini ya, meriwayatkan hadis dari seribu muhaddis tadi itu Walam yarwih siwa. Tapi enggak ada yang lainnya yang meriwayatkan, cuma satu tok dia. Paham Jadi misalkan di Syam ada seribu hadis, tiba-tiba ada orang yang meriwayatkan satu hadis dari seribu tadi itu sendirian. Paham ya? Yang lainnya enggak ada, dia sendirian aja. Berarti menyendiri kan? Menyendiri dari menyendiri dengan suatu riwayat itu. Paham belum? Fanaqul hadza fardun. Maka dikatakan ini adalah fardun yaitu bentuk penyendirian tadi itu. Paham belum ini? Kalau banyak orang enggak dikatakan menyendiri. Menyendiri itu karena seorang itu, seseorang itu ya. Nah, lakin hal huwa fardun mutlak? Tapi apakah dikatakan fardun yang mutlak? Jawabannya bal fardun nisbi. Bahkan dikatakan ini fardun nisbi. Dia penyendirinya itu nisbi, dinisbahkan kepada ahlus syam. Mungkin saja kalau di tempat lain ada yang lain gitu loh. Cuman kalau ditinjau dari ahlu syam dia menyendiri sendirian aja yang lainnya nggak ada yang meriwayatkan tapi ternyata ahlu hijaz ada yang meriwayatkan berarti nggak sendiri kan dia sendiri hanya dinisbahkan kalau kepada ahlu syam paham belum ini kita lihat nisbiun ayat binisbatil ahlu syam nisbi dinisbahkan kepada siapa penduduk syam kalau dinisbahkan kepada penduduk syam dia cuma sendirian membawa hadis tapi ternyata ahlul hijaz ada gitu loh orang lain berarti menunjukkan bahwasanya yang lainnya ada nggak yang lainnya ada Cuman kalau dikasih, lah kalau penduduk Hijaz bagaimana? Kalau penduduk Syam, kalau penduduk Syam dia sendiri aja membawa hadis. Orang tersebut hanya sendirian nah mengambil hadis dari penduduk Syam. Adapun kalau yang lainnya mungkin gitu loh. Nah, Walil fardil muqayyad bil jam'i ma'nan akhar. Adapun untuk penyendirian yang sifatnya muqayyad, yang sifatnya ada ikatan atau batasan bil jam' dengan suatu jamaah atau kelompok, ma'nan akhar memiliki makna yang lain wa an yanfarida bihi ahlul baladin ma bi riwayatihi an fulanin yuqal tafarrada bihi ahlus syam an fulan. Ini ana sebutan yang contoh pertama tadi itu. Makna yang lain adalah apa? Penduduk negeri, penduduk suatu negeri dia menyendiri dengan suatu riwayatan dari Syekh fulan. Paham ya? Hingga dikatakan apa? Tafarrada bihi ahlus syam an fulan. Penduduk Syam telah menyendiri dengan suatu hadis dari Syekh fulan. Contohnya Barakallahu fikum syekhnya namanya Mahmud. Mahmud terus enggak apa-apa ya contoh ya. Nam Syekh Mahmud. Asy-Syekh Mahmud bin Hamid. Syekh Mahmud bin Hamid ini syekhnya. Penduduk Syam ngambil ilmu dari Syekh Mahmud bin Hamid tadi itu. Penduduk Najd juga ngambil ilmu dari Asy-Syekh Mahmud bin Hamid tadi itu. Penduduk Hijaz juga ngambil ilmu dari Asy-Syekh Mahmud bin Hamid tadi itu. Ternyata tidak ada dari penduduk-penduduk tadi itu yang meriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Hamid kecuali penduduk Syam. Berarti penduduk Syam apa? Menyendiri atau tidak? Menyendiri tafar bihi ahlus Syam. Paham belum? Nah, berarti penduduk Syam menyendiri dari dengan suatu riwayat dari apa? Syekh Mahmud bin Hamid tadi itu. Qauluhu yang terakhir ini, wa qauluhu au kasrin ala riwayati atau dibatasi dengan apa? suatu riwayat. Nah, kalau riwayat ini berarti Nah, barakallahu fikum si fulan dengan satu riwayat. Yang riwayat ini enggak dibawa kepada enggak dibawa oleh perawi yang lainnya. Al-qasru 'ala riwayah ya an yuqal masalan al-qasru pembatasan terhadap suatu riwayat maksudnya apa? Sebagai contoh, lam yarwi hadzal hadis bi hadzal ma'na illa fulan. Perhatikan contohnya ini. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dengan makna seperti ini kecuali si fulan. Berarti otomatis si fulan itulah yang membawa hadis dengan sendiri, dengan riwayat seperti itu yakni anal haditha bihadal makna lam yarwihi illa syakhsun wahidun an fulan. Maksudnya adalah perhatian baik-baik ini ya. Maksudnya adalah hadith ini dengan makna seperti ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang dari si fulan. Paham belum? Tidak ada yang meriwayatkan kecuali apa? Satu orang yaitu apa? Muhammad dari Mahmud. ya itu aja. Muhammad dari Mahmud. soleh yang meriwayatkan. Kemudian apaan kalau fikum Humaid juga enggak meriwayatkan. Nah, kalau fikum Hamid juga meriwayatkan. Yang meriwayatkan Muhammad dan Mahmud, satu orang. Fatajid annal qasra fi riwayah faqat. Maka kau menjumpai bahwasanya pembatasan hanya pada riwayat saja. Wa illa fal hadis min turuqin ukhra masyhurun wa turuquhu katsirah. Kata beliau dan padahal hadis tersebut dari jalur-jalur yang lain masyhur dan jalannya banyak sekali. Paham ini? Jadi ini teman terbatas pada riwayat saja gitu loh. Paham maksudnya nih? Jadi tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dengan makna seperti ini kecuali apa? Satu orang, itu fulan bin fulan, dari fulan. Satu orang siapa? Muhammad dari Mahmud dah itu aja. Dan Muhammad dari Mahmud. Nah, dengan riwayat ini tapi ya maksudnya ya. Tapi bisa jadi orang lain meriwayatkan dengan, dengan apa? Dengan makna yang lain gitu loh. Kalau dengan makna yang seperti itu hanya satu orang saja. Wa innamal qasamal mu'allifu al-farda ila hadha taqsim. Dan hanya saja mu'allif membagi hadis fard yaitu penyendirian atau menyendiri ini. Nah, hadis tunggal ini barakallahu fikum dengan pembagian seperti ini liyubayyana al farda qad yakunu fardan nisbiyan. Untuk menjelaskan bahwasanya farda yaitu penyendirian bisa jadi penyendirian yang sifatnya nisbi. Nah, dinisbahkan kepada penduduk nah penduduk suatu negeri atau kabilah atau marga. Naam. Wa qad yakunu fardan mutlaqan ada juga penyendirian yang sifatnya mutlak Nah, sifatnya mutlak sudah kita lewati contohnya tadi ya barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita lewat di sini kita baca lagi kata beliau, fa idza kana hadzal haditsu lam yurwa illa min tariqin wahid bin nisbatil ahli Syam. Maka apabila hadis ini tidak ada yang tidak diriwayatkan kecuali dari satu jalur, eh, kecuali dari satu, kecuali dari satu jalur satu orang saja. Nah, tapi apa dinisbahkan penduduk Syam? Paham belum maksudnya ini? Kita lihat. Apabila hadis ini lam yurwa tidak diriwayatkan illa kecuali min tariqin wahid kecuali dari satu jalur. Dari jalur mana? binis ila Syam, jalur jalur penduduk Syam saja. Berarti penduduk Hijaz tidak itu loh, maksudnya? Satu jalur tak. Au ayyi baladin fa fardun nisbi atau dinisbahkan satu negeri yang lainnya pun itu dikatakan apa? Fardun nisbi yaitu penyendirian yang sifatnya nisbi itu penisbahan. Wa kadzalika binisbatil syekh falau qala seperti itu pula dinisbahkan kepada satu syekh. Kalau seandainya dikatakan tafarrada bihi fulanun an hadzal syekh, si fulan menyendiri dengan suatu hadis dari syekh ini. Si Muhammad menyendiri dengan suatu hadis dari Mahmud. Paham belum? Seperti itu. Fa innahu yusamma fardan nisbiyan. Yang seperti ini juga dinamakan apa? Penyendirian yang sifatnya nisbi. Wal fardu nisbi ghurabatuhu nisbiyatun. Maka penyendirian yang sifatnya nisbi ini keasingannya pun juga apa? Nisbi dianggap aslinya juga nisbi karena apa? Dinisbahkan kepada satu syekh itu loh. Nah, mungkin kalau syekh lain bisa jadi ada. Cuman kalau yang ini si fulan ini tidak mengambil kecuali hanya dari syekh fulan. Wal fardul mutlaq gharabatu mutlaqah. Sedangkan kalau penyendirian yang sifatnya mutlak tanpa ada ikatan, tanpa ada batasan, Nah barakallahu fikum maka keasingannya pun juga apa? mutlak. Wal fadlu nisbi aqrab ila sihhah. Tapi seringnya perhatian Bapak ya, seringnya penyendirian seorang perawi atau suatu negeri tapi sifatnya nisbi itu lebih mendekati kepada kesahihan. Karena ada batasannya gitu loh ya. Nah, si fulan tidak mengambil hadis ketua dari si fulan. Tinggal dicek aja si fulan siapa namanya. Nah, gurunya itu siapa namanya. Dicek sahih bagaimana sikoh atau tidak. Kan selesai. Nah, tapi kalau nah barakallahu sifatnya umum mutlak itu kan susah kadang. Nah, li'annahu qad yakunu fardan binisbati li haula Dikatakan terkadang bisa jadi penyendirian itu apa dinisbahkan kepada haula mereka-mereka para ruwat. Walakinahu binisbati ila ghairihim masyhurun aw aziz. Akan tapi kalau dinisbahkan kepada yang selain mereka terkadang masyhur. Lebih apa barakallahu fikum? Dua, lebih dari dua atau ke atas. Aw aziz atau cuman satu dan dua. Ai marwiyun bi dari turuq. Bisa jadi hadis tersebut diriwayatkan dari apa? jalan yang berbeda-beda. Kesimpulannya barakallahu fiikum hafizakumullah untuk mengenai, mengenai hadis al-fard ini sudah kita lewati. Ada fardun nisbi, ada fardun yang mutlak. Yang lebih mendekati kepada sahih adalah fardun yang nisbi karena terbatas ada batasannya sehingga mudah dicek dan diteliti dengan apa? Nah, melalui kitab-kitab apa? Nah, barakallahu fikum kutubur rijal atau yang semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.